Dan ini tentunya di antara perkara yang perlu kita dakwahkan kepada manusia untuk memanfaatkan al-awqat al-fadilah memanfaatkan waktu-waktu yang mulia untuk kita taqarrub ilallah mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa ala dan ini salah satu sebab ya islahul fardi wal mujtama salah satu sebab akan diperbaikinya individu-individu dan juga mujtama atau masyarakat Ya. Di antara perkara yang sekarang menjadi isu, isu yang sifatnya luas, ya. seruan-seruan untuk memperbaiki umat, ya. seruan-seruan untuk memperbaiki masyarakat, seruan-seruan untuk memperbaiki negara, kan demikian. Bagaimana kita memperbaiki negara, bagaimana kita memperbaiki masyarakat. Islah, islah, islah demikian. Tetapi sangat disayangkan ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah ya. Sebagian dari manusia justru ya menawarkan dan juga mengajarkan atau menyampaikan ide-ide islah justru sebaliknya itu bukanlah islah tetapi tadmir perkara yang justru bisa merusak memperkeruh suasana ya tidak menjadikan baiknya individu dan juga tidak menjadikan baiknya lebih-lebih masyarakat nah seperti misalnya ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Ad-da'wah menyeru manusia ila al-khuruj ala al-hukam. Ya, menyeru manusia untuk melakukan khuruj ala al-hukam memberontak kepada penguasa dengan berbagai macam bentuk khuruj karena khuruj alal hukam itu anwa, berbagai macam jenis. Bisa dengan lisan, bisa dengan perbuatan, bahkan dengan ya, hati juga demikian. Ya, dengan hati adalah dengan tidak meyakini kepemimpinan seorang penguasa yang sah. Adamu i'tiqadi kaunihi imaman awalian li amril muslimin wa bughduhu wa hatinya ini ya tidak tidak mengakui dia sebagai waliul amr. Bahkan ada nawa ya niatan-niatan untuk al-khuruj al hukam ya, memberontak kepada penguasa dan yang semisalnya. Lesan juga demikian. Ya. Binasri ma'ayibihim dengan menyebarkan kejelekan-kejelekannya. Menyebarkan kejelekan-kejelekannya bainan nas di antara manusia dengan dalih islah. Ya. Kita ingin memperbaiki mujtama, kita ingin memperbaiki masyarakat. Ya caranya adalah dengan ya menyebarkan kejelekan-kejelekan penguasa. Ya. Dan ini bukanlah tariqah Islam bukan torikoh Islam. Yang namanya islah memperbaiki ya, tidak cukup dengan niat-niatan yang baik. Tetapi juga dengan torikoh dengan cara yang baik pula. Wabillahi taufiq. Ad-dinun nasihah Ad-dinun nasihah Ad-dinun nasihah Qulna liman Qala lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa amatihim Nah ini baru islah. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam fihi islahul mujtama. Islahul fardi wal mujtama. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ya. Ad-dinun nasihah, agama ini adalah nasihat. Ketulusan di dalam menunaikan hak dan kewajiban. Itulah nasihat. Kulna kami berkata kepada Rasul Ali Shallallahu Wasallam liman ya Rasulullah nasihat untuk siapa? Maka Nabi mengatakan lillah agama itu adalah nasihat untuk Allah, yakni ketulusan untuk Allah di dalam menunaikan hukuk hak-haknya Allah Azza wa yang itu merupakan kewajiban-kewajiban kita wadhalika bitauhidillahi azza wajal yaitu dengan mentauhidkan Allah azza wajal wal ibadah lahu wahdahu ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja meyakini asma'ahu wa sifatahu meyakini semua nama-nama Allah jalla wa ala dan juga sifat-sifatnya ya apakah kita sudah berdakwah kepada manusia untuk memberikan ketulusan kepada Allah Azza wa Jalla. Intasara syirku billahi Azza wa Jal. Tersebar kesyirikan. Ibadah ghairullah, penyembahan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Al-islah al-haqiqi, ya, islah yang sesungguhnya adalah dakwatun nas mendakwahkan manusia kepada mada tauhidillah tauhid Allah azza wajal 23 tahun Nabi Ali Shallallahu Wasallam yad'un nas ila tauhid 23 tahun dari awal beliau diutus menjadi rasul ila antufiya Sallallahu alaihi wasallam sampai wafatnya Nabi alaihi salatu wasallam mada yadau. apa yang diseru oleh Nabi alaihi salatu wasallam tidak lain yang diseru adalah qulu la ilaha illallah tuflihu ucapkan kalimat la ilaha illallah dengan lesan-lesan kalian dan yakinilah dalam hati-hati kalian dan buktikan dalam amalan kehidupan kalian la ilaha illallah tidak ada ilah tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadai kecuali Allah azza wa wajalla Naam wabillahi taufiq Mana seruan-seruan islah memperbaiki keadaan, memperbaiki situasi, memperbaiki kaum muslimin. Namun sementara tidak memperhatikan masalah ini, at-tauhid, tauhidullah azza wajal. Wabillahi taufiq. Qala lillahi wali kitabihi. Agama ini adalah nasihat untuk kitabnya. Untuk Al-Quranul Karim. Yang dimaksud dengan nasihat untuk kitab Allah, Al-Quranul Karim, adalah kita menunaikan hak-hak Al-Qur'anul Karim. Apa itu? Al-imanu bih. Mengimaninya. Mengimani bahwasanya Al-Qur'anul Karim adalah kalamullah, kalam Allah Azza wa Jalla, ghairu makhluk, bukan makhluk. Wa bi dan dengan membaca Al-Qur'anul Karim wa dan mentadabburinya. Wal amalu dan mengamalkannya. Ini islah akan memperbaiki masyarakat akan memperbaiki bangsa dan negara. Dakwatun nas ila kitabillahi azza wajal. Menyeru manusia untuk kembali rujuk ila kitabillah kepada kitab Allah jalla wa ala. Wali rasulihi agama adalah nasihat untuk rasulnya. Nasihat untuk Rasul Allah azza wajalla dengan mengimani beliau. Beliau adalah Rasul Allah Azza wa Jal. Wa khaliluhu dan kekasihnya. Dan dengan mempelajari sunnah beliau. tiba'u sunnatihi. <clears throat> Mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Ali Shallallahu Wasallam. <clears throat> Bukan justru sebaliknya. Ya. Dalihnya adalah untuk islahul mujtama' memperbaiki masyarakat, memperbaiki bangsa dan negara. Namun yang didakwahkan adalah al-bid'ah wal muhdasat. Kebidahan, kebidahan wal wa muhdasatil umur dan perkara-perkara yang diadadakan dalam agama ini. Naam. Wabillahi taufiq. Wali a'immatil muslimin dan agama ini adalah ketulusan untuk a'immatil muslimin, wulatil umur, penguasa kaum muslimin yang mengurusi urusan kaum muslimin wadhalika bi'tiqadi wilayatihim yaitu dengan kita meyakini mereka adalah penguasa kita sebagai penguasa yang sah menguasa waliul amr dan karena kewajiban waliul amr itu besar dan berat untuk mengurusi urusan kaum muslimin maka hak mereka juga besar nasihah lahum ketulusan untuk mereka wadzalika bi'tiqadi wilayatihim dengan kita meyakini wilayah mereka mereka sebagai waliul amr na'am wa adamil khuruji alaihim dan tidak memberontak kepada mereka wa adami nasri ma'ayibihim dan tidak menyebarkan ma'ayib aib-aib mereka kejelekan-kejelekan mereka Selama mereka sebagai waliul amr, penguasa, tidak boleh kita kemudian apa? Menyebarkan ma'aib. Aib-aib mereka. Kejelekan-kejelekan mereka dibongkar satu persatu. Dengan dalih untuk apa? Islah. Islahul mujtama. Untuk memperbaiki masyarakat, memperbaiki negara, bangsa. Namun dengan melanggar prinsip-prinsip itu, ya subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Sehingga sebagai seorang sunni, sebagai seorang salafi seharusnya berhati-hati dengan semua seruan-seruan itu. Sepertinya indah seruan-seruannya. Memperbaiki masyarakat, memperbaiki bangsa, memperbaiki negara namun ternyata seruan islah, seruan memperbaiki itu ya tidak diiringi dengan mata ittiba sunnah. Mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ya ini semuanya adalah kerusakan. Ya. Wabillahi taufik. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah, marilah kita kembali kepada jalan Nabi Ali alaihi Wasallam fi islahil mujtama'. Ya di dalam apa? Islahul mujtama, memperbaiki negara ini, memperbaiki masyarakat ini. Ya. Bukan dengan seruan-seruan yang kosong, daulah Islam, daulah Islam, daulah Islam. Namun tidak ada tamasuk bil kitab was sunnah. Tidak ada tamasuk tidak ada berpegang teguh dengan kitab was sunnah. Ya. Seperti misalnya Hizbut Tahrir. Ya, Hizbut Tahrir sebagai kelompok atau hizb ya yang mana yang inti di antara inti ajarannya adalah menegakkan daulah Islam dan itu yang menjadi pokok pikiran dan landasan awal namun kemudian kalau kita lihat apa yang ada di dalamnya takdimul akal lebih mengedepankan akal mengebelakangkan nusus Alkitab was sunnah. Ya. Tidak ada ihtimam dengan tauhidullah azza wa jal. Ya. Wabillahi taufik. Madhabnya madhab Mu'tazilah. Raddu kalamin Nabi alaihi salatu wassalam. Menolak kalam Nabi alaihi salatu wassalam ila akhirnya. Tidak ada prinsip nasihah kepada waliul amr. Adapun ahlu sunnati wal jamaah selalu dalam kehidupannya berusaha untuk at-taqayyudu bil kitab was sunnah wa bi fahmi salafil ummah. Berpegang teguh dengan Alkitab was sunnah dan juga dengan jalan salaful ummah. Datang fuqaha'u Baghdad kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Wa kana qad udziba wa durib. Imam Ahmad telah disiksa, telah dipenjara, sujin, wa durib dipukul dengan siksaan yang luar biasa. Wa imam min a'immatil muslimin. Wa imam min a'immati ahli sunnati wal jamaah. Datang fuqaha Baghdad kepada Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah. Menyampaikan kepada Imam, bin, Imam Ahmad rencana dan niatan mereka untuk yakhruj alal hukam memberontak pada penguasa apa dalihnya islahul mujtama memperbaiki mujtama bukankah khalifah telah mengatakan demikian demikian bukankah khalifah telah melakukan ini dan itu ya dan bukan perkara yang sepele bukan perkara yang sepele namun perkaranya adalah al-qaul i'tiqad keyakinan bahwa Al-Qur'an makhluk Laisa kalamu kalam kalamillah azza laisa bi kalamillah azza wajal. Bukan kalam Allah. Tetapi Imam Ahmad bin Hambal ya, mengatakan tidak. Dan beliau pun masih memanggil khalifah dengan Amirul Mukminin. Karena beliau melihat ada subhat yang mengitari Amirul Mukminin dan di sekelilingnya adalah ulama su dan beliau mengatakan kepada fukoha Baghdad, ad-dima, ad darah kaum muslimin, darah kaum muslimin. Dan bukan itu yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam Islahul Mujtama. Iya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-islah al hakiki adalah tadi apa yang disebutkan di dalam hadis Nabi alaihi Wasallam, wassalam Ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Kulna liman qala lillahi wali li kitabihi wa rasulihi wa a'immatil wa Maka sudah seharusnya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah kita berusaha untuk memperbaiki umat dengan apa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ad-da'wah ila tauhidillah. Mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Azza wa Nah. Kita lihat hal-hal yang ada di sekitar kita yang ternyata kaum muslimin belum banyak melakukan. Yang sesungguhnya itu adalah islah al-mujtama. Di samping kalimat tauhid la ilaha illallah juga Apakah kita sudah berusaha memperbaiki as-salah, ibadah yang agung ini, as-salah? Pada diri kita, pada anak-anak kita, pada keluarga kita, pada kaum muslimin. Wa fi islah. Di dalamnya ada islah. Al-mujtama. Nabi ali salatu wassalam ya, dalam dakwah beliau ya, sangat memperhatikan masalah ini, masalah salat. Kalimat Rasulullah di antaranya ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah ya. Apa yang beliau lakukan ketika ada seorang yang masuk Islam? Dan banyak orang masuk Islam. Disebutkan dalam hadis, kana rajulu idza aslama allamahu shalah. Kana rajul idza aslama allamahu shalah. Thumma amarahu bid Rabbi ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni adalah Nabi Ali Shallallahu Wasallam ketika ada seorang masuk Islam karena rojul ida aslam jika seorang masuk Islam allamahu as -salat. Nabi mengajari sholat. Nah, diajari sholat. Nah, bukan diajari huru jalal hukam. Bukan diajari untuk melakukan hal-hal yang apa namanya? Taib. Sekarang banyak orang yang tauhidnya akidahnya belum baik, belum lurus. Ya. Apalagi kemudian as solah Karena rojul ida aslam, seorang kalau masuk Islam, yakni mereka orang yang baru masuk Islam di zaman Nabi alaihi salatu wasallam alimah mengetahui makna kalimat mada la ilaha illallah. Dan itu menjadi perhatian yang pertama dari dakwah Nabi alaihi salatu wassalam, allamahu at-tauhid, diajari tauhid. Ida aslam jika dia telah masuk Islam, allamahu shalah, dialami diajari salat. Ya, tentunya sesuatu yang mudah bagi mereka. Ya. Yang paling mudah dari ibadah salat. Kemudian Nabi Ali alaihi salatu wassalam mengajari dia untuk banyak berdoa. Karena orang yang baru masuk Islam, orang yang masih lemah, yang butuh pertolongan, diajari oleh Nabi Ali Shallallahu Wasallam doa Robbi firli warhamni wa'afini wahdini warzukni Robbi firli ya Allah ampuni saya warhamni rahmati aku wahdini beri aku hidayah wa'afini warzukni minta rezeki kepada Allah minta afiah kepada Allah hadil khamsah lima perkara ini ya diajarkan oleh Nabi Ali Shallallahu Wasallam akan memperbaiki dia. Demikian pula ikhwatil kiram rahimani rahimakumullah. Bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kita dengan ibadah mata as-salat fi waktin mubakkir di waktu yang masih pagi di umur-umur mereka yang masih anak-anak Qala Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Muru auladakum bis shalah Wahum abna'u sab'in wadribuhum wahum hum abna'u ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'." Muru auladakum perintahkan anak-anak kalian bis shalah untuk melakukan salat, bukan hanya amr bil lisan saja. Bukan itu. Tetapi al-murad yang dimaksud dalam sabda Nabi alaihi salatu wasallam, "Muru auladakum bis salat ay allimuhum." Ajari mereka salat. Ajari mereka, bimbing mereka. Kaifa yusalli? Kaifa yatawadda? Bagaimana wudu? Bagaimana salat? Muru auladakum bis salat, Kapan mereka itu diarah, diperintahkan salat? Ya, ketika berumur tujuh tahun. Wahum abna'u sabi'in. Ketika mereka berumur tujuh tahun dengan sabar tiga tahun wadribuhum kalau sudah sepuluh tahun mereka masih meninggalkan sholat wadribuhum pukul mereka dengan pukulan yang mendidik bukan pukulan yang menyakitkan pukulan yang ghairu mubarrih wahum abna'u ashrin Wafarriku bainahum fil madaji' dan pisahkanlah mereka dalam tempat tidur mereka apakah ini sudah dilakukan oleh kaum muslimin dan apakah ini sudah menjadi perhatian besar bagi kaum muslimin? Ya. Memperbaiki anak-anak kita. Wabillahi taufik. Maka tidak ada dakwah yang ya, lebih mubarakah kecuali dakwah ahli sunnah wal jamaah. Mendidik, mentarbiyah anak-anak untuk mengenal Allah Azza wa Jal, mengenal kalimat tauhid. Untuk mereka menjadi hamba-hamba Allah yang memperhatikan salah satu hak Allah Azza wa Jalla yang agung ini, yaitu sholat. Dan adalah musuh-musuh Islam, ya, di antara upaya untuk merusak sebuah negeri adalah merusak anak-anaknya, generasi muda. Dirusak dengan berbagai macam ya, media, dirusak dengan berbagai macam ya, upaya-upaya. Nah. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Nah. Ya. As-salah menempati kedudukan yang sangat besar di dalam islahul mujtama. Oleh karena itu, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, para sahabat Nabi ridwanullah alim ajmain ya. Mereka sangat memperhatikan ibadah yang agung ini, as-salat. Di antara dalil yang menunjukkan perhatian para sahabat Nabi Ridwanullah alaihi majma'in adalah perhatian mereka dalam ibadah yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Gerak-gerik Nabi diperhatikan. Dan ini menunjukkan keberhasilan dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Diperhatikan ibadah solat ini. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ya. Ada seorang bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, ya. wahai Rasulullah, ya. Aku melihat engkau diam setelah takbir. Qabla al-qira'ah, yakni sebelum membaca surah mada? Al-Fatihah. Mada takul? Apa yang kau katakan ya Rasulullah? Ini menunjukkan perhatian para sahabat. Sampai dalam sebagian riwayat dikatakan Nabi berkata, dari mana kamu tahu saya membaca sesuatu? Ya. Dari takbir, diam, sampai apa? Baca Al-Fatihah. Dari mana kamu tahu saya membaca sesuatu? Maka sahabat ini mengatakan, Biltirabi lihyatika. Dengan goncangnya apa? Jenggot, itu jenggot itu bergoncang, kelihatan dari belakang. Menunjukkan jenggot Nabi apa namanya? Ya, lebat. Ya ya, bukan malah jenggot dihinakan ya. ini dai yang dikatakan mau melakukan islah bukan islah ifsad Wadadmir ya. merusak menghancurkan sahabat ini bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam ada takul apa yang kau baca ya Rasulullah antara takbir dan bacaan Al-Fatihah dan Nabi menanyakan dari mana kamu tahu saya membaca sesuatu Ya, bittirabi lihyatik kemudian Nabi Ali Shallallahu Wasallam menyampaikan yang dibaca oleh beliau adalah doa yang di dalam doa ini ya makna yang sangat agung di antara doa yang dibaca oleh Nabi adalah doa Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas Allahumma ksilni bil ma'i Allahumma ksilni min khatayaya bil ma'i was salji wal barad doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam yang menunjukkan bahwasanya ibadah salat adalah ibadah yang agung. Kalau seluruh kaum muslimin ya berdoa dengan doa ini di antara doa-doa istiftah. Ya. Dia ikhlas dan tunduk di dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akan baiklah individu dan akan baiklah apa? masyarakat. Allahu akbar dia takbir. Kemudian setelah itu berdoa kepada Allah, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, Jauhkanlah diriku dan dosa-dosaku sebagaimana engkau menjauhkan timur dan barat. Minta kepada Allah Azza wa Jalla agar dijauhkan kita dari dosa. Juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah sucikanlah aku, bersihkanlah aku dari dosa-dosaku sebagaimana engkau membersihkan baju yang putih sebagaimana dibersihkannya baju yang putih dari kotoran kama yunaqqas saubul abyadu minad danas. Kemudian juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, cucilah aku dari dosa-dosaku bil ma'i dengan air wasalji dan dengan apa? salju wal barat dan dengan es. Ya. Qala ulama berkata para, para ulama. ya. ya. Kenapa di dalam doa Nabi Ali Shallallahu Wasallam ini, ya kita diajarkan untuk minta kepada Allah agar kita dicuci dengan air yang dingin, dengan es dan apa salju. Barangkali ada yang bertanya, bukankah air yang panas itu lebih apa namanya, ya, lebih bersih di dalam ya, mencuci kotoran? Kata para ulama, sesungguhnya dosa az-zunub itu memberikan pengaruh pada hati menjadikan hati itu panas. Hararatul dunub. Dan juga dosa itu menjadikan hati kotor. Ada najasa, Adalah orang-orang musyrikin dikatakan sebagai orang-orang yang apa? Najis. Innamal musyrikuna Najis. Sesungguhnya orang-orang musyrikin mereka najis. Dan juga dosa itu menjadikan hati itu lemah, doaf. Memiliki apa? Kelemahan. Dengan sebab apa? Adzunub. Oleh karena itu, Nabi Ali Shallallahu Wasallam memohon kepada Allah Jalla wa untuk kita dicuci oleh Allah Azza wa Jalla dengan air yang dingin. Air akan bersihkan hati dari apa? Kotoran. Dari kotoran. Kemudian dinginnya itu akan memadamkan mata panasnya dan sekaligus juga memberikan kekuatan. Karena sesuatu yang dingin itu akan menjadikan hati memiliki kuah wassalabah. Ya. Maka tepat seandainya seorang memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan doa ini. Allahumma ksilni Ya Allah, cucilah aku dari dosa-dosaku bil ma'i wasalji wal barad. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Di dalam ibadah salat ya, ada islahul mujtama. Terlebih ketika kita mengingatkan kepada kaum muslimin untuk menunaikan ibadah salat ini fil masajid di masjid-masjid Allah Azza wa Jalla. Sampai sebagian ulama mengatakan bahwasanya seandainya kaum muslimin ya, masjid-masjid kaum muslimin penuh dan memang ini yang menjadikan orang-orang Yahudi hasad yaitu aminnya kaum muslimin sadaqah Rasul alaihi salatu wassalam ya. ketika kaum muslimin berkumpul di masjid-masjid Allah azza wa jalla wa al-imam kemudian mengaminkan bacaan imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin Amin. Inilah diantara perkara yang menjadikan Yahud mata hasad kepada kaum muslimin. Namun kaum muslimin banyak diantara mereka yang meninggalkan masjid. Masjid-masjid Allah dibangun hanya untuk dihias. Masjid-masjid Allah dibangun hanya untuk ya berbangga-bangga. Tidak ada jamaah. Tidak ada sholat. Bahkan sebagian dikunci. Sebagian waktu sholat tidak ada orang yang sholat di dalamnya. Kenapa yang sebenarnya tidak disentuh? Untuk memperbaiki kaum muslimin. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Barangkali ini sedikit di antara perkara yang kita bisa mengingatkan untuk saya pribadi dan juga seluruh kaum muslimin bahwasanya hakikatul islah hakikat islahul mujtama adalah rujuk ila kitabillah wa sunnatir rasul alaihi salatu wassalam kembali kepada kitab Allah Azza wa Jal dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Dan kalau ada yang mengatakan kami memperjuangkan Islam, ya, partai kami memperjuangkan Islam, ya. ucapan Syekh Al Albani rahimahullah di dalam sebagian toh beliau, ini bukan ucapan yang kosong. Ya. Wabillahi taufik. Tidak ada yang memperjuangkan Islam di hak Bagaimana dikatakan perjuangan Islam? Kalau kemudian merangkul semua apa namanya aliran, merangkul semua kelompok, ya. tidak memperhatikan tauhid, tidak memperhatikan taib. Udhkur wahid, sebut satu saja. Partai yang memperjuangkan Islam, pihak memperjuangkan tauhid, memperjuangkan kalimat la ilaha illallah dan mendakwahkan kepada ummah dengan dakwah yang hak yang ada adalah sab waliul amr. Mencela, mencerca waliul amr. Ya. Menjadikan kaum muslimin berpaling dari agama. Tidak diajarkan mereka untuk memahami kalimat la ilaha illallah, tidak diajari manusia untuk melakukan ibadah salat. Oleh karena itu, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah ayyuha as-salafiyun untuk kita semuanya berusaha memohon kepada Allah Azza wa Jal agar kita dibimbing oleh Allah Jalla wa Ala untuk selalu berada di atas jalan Nabi Ali Shallallahu Wasallam kemudian mendakwahkan kepada keluarga kita kepada masyarakat kita dan semoga Allah Azza wa Jalla memberkahi kita semua dan negeri ini dan semoga Allah mengembalikan kita semuanya kepada al-haq wa ila tariqir rasul alaihi salatu wassalam. Ini barangkali yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala abdika wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.